ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah pertemukan kita di atas kebaikan. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik pada hari kita kali ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Hikbatun minat Tarikh, sepenggal sejarah semenjak wafatnya Rasulullah hingga terbunuhnya cucu beliau Husain Ali uh, radhiyallahu anhu. Ada pertemuan yang lalu, mungkin tepatnya sebulan yang lalu, saya sampaikan materi tentang peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekedar mengingatkan saja bagaimana kemarin terjadi sempat perselisihan di kalangan sahabat siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. Ketika Rasulullah wafat, ya dengan peristiwa yang begitu dahsyatnya banyak sahabat yang nggak percaya bahwa Rasulullah wafat sampai datanglah Abu Bakar dan Abu Bakar berkata barang siapa menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah mati barang siapa menyembah Allah Allah hidup tidak pernah mati membaca ayat itu ya ketika dibacakan ayat itu eh bukan air ya, itu perkataan Abu Bakar As-Siddiq, beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Muhammad itu seperti rasul-rasul yang lalu. Apakah kalau dia mati kalian akan jadi kafir? Ketika dibacakan Abu Bakar, baru para sahabat itu sadar bahwa benar-benar Rasulullah sudah wafat. Saking gedenya musibah itu sampai-sampai para sahabat dilupakan dengan ayat itu. Padahal ada ayat yang mengatakan bahwa Rasul akan wafat. Setelah Rasulullah sudah wafat dan para sahabat ditimpa musibah yang begitu mendalam seperti anak domba di malam gelap gulita, kemudian turun hujan deras, sendirian ter terpisah dari rombongan domba-domba lainnya. Itu diibaratkan para ulama. Para ulama mengatakan ya meninggalnya Rasulullah pada waktu itu sedangkan umat begitu tertimpa kesedihan yang mendalam seperti anak domba berada di malam gelap gulita turun hujan deras terpisah dari rombongan domba lain saking paniknya para para sahabat pada waktu itu ketika dibacakan Abu Bakar para sahabat baru saja Umar juga sadar bahwa Rasul benar-benar wafat maka orang-orang Ansor berkumpul di rumah eh, di Sakifa Bani Sa'idah. Berkumpul di situ untuk mencari pengganti Nabi. Pada waktu itu orang-orang Ansor ya bersepakat untuk menjadikan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi apa pemimpin kaum muslimin setelah Rasul. Pada waktu itu yang mengurus jenazahnya Rasulullah ya yang mengurus jenazahnya Rasulullah adalah Ali bait Ali kemudian Abbas dan kerabat-kerabat yang lain ketika telah sampai kabar ini kepada Abu Bakar dan Umar bahwa orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mencari pemimpin setelah Nabi maka datanglah Abu Bakar dan Umar ke tempat tersebut Ketika sampai di tempat tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, maka siapa Abu Bakar Siddiq mengatakan, Ya Masyarul Ansar, wahai orang-orang Ansar, Nahnu umara wa antumul wuzara. Pemimpin-pemimpin. Kami adalah para pemimpin. Sedangkan kalian adalah para menterinya. Langsung sahabat Ansar mengatakan, La, tidak. Minna amirun wa minkum amir. Kita punya pemimpin, kalian punya pemimpin. Terus diingatkan sama Abu Bakar. Diingatkan sama Abu Bakar. Saat bin, saat bin Ubadah. Kita tidak meragukan lagi kemuliaan Ansar. Disebutkan semuanya oleh Abu Bakar keutamaan-keutamaan orang Ansar termasuk kemarin saya terangkan ketika perang Hunain masih ingat? Habis perang Hunain kan semua orang kafir Quraisy yang sudah masuk Islam setelah Fathu Makkah mendapatkan harta yang melimpah ruah kan. Masih ingat? Orang orang yang baru masuk Islam dapat unta 100 unta 100 unta. Orang Ansor tidak dapat apa-apa. Sudah pernah saya jelaskan kan? Diungkit-ungkit kebaikan-kebaikan orang Ansor oleh Abu Bakar. Kami datang ini kelaparan, datang ke ke Medina kalian yang menolong kami Rasulullah SAW ditolong oleh kalian. Bahkan Rasulullah SAW sering mendoakan kalian. Tetapi dalam masalah ini aku ingatkan kalian. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan. A'immatun min Quraisy. Pemimpin-pemimpin harus dari Quraisy. Maka Umar mengatakan. Ya. Eh Abu Bakar mengatakan bagaimana kita ini dipimpin oleh seorang sedangkan di sini ada Umar bin Khattab. Maka ambillah tangan Umar bin Khattab dan jadikanlah dia khalifah. Maka Umar membalas, tidak. Yang paling berat di sini menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar disalam ditang, dibaiat oleh Umar dan seluruh sahabat sepakat. Tidak ada perselisihan lagi. Abu Bakar dijadikan sebagai apa? Khalifah. Itu sejarah perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan. Dan para sahabat tidak ada yang ambisi ya. Abu kan nggak habis, tapi hanya sekedar melaksanakan titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk para sahabat itu bingung Rasulullah ini dikubur di mana. Ya. Maka diingatkan ada hadis ya tidaklah seorang nabi itu diambil nyawanya kecuali dikubur di tempat itu. Akhirnya dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu Itu sekedar kisah kemarin sebulan yang lalu biar tak lupa ya. Nah sekarang kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ismuhu siapa Abu Bakar As-Siddiq ini? Ya, karena kemarin sudah kita ceritakan wafatnya Rasulullah sudah selesai. Sekarang kita membahas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Abu Bakar ini Abdullah. Namanya dilupakan yang dikenal kunyahnya. Betul apa tidak? Nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman. Utsman itu Abu Kuhafah. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Anak sama bapak nama-namanya banyak yang nggak kenal. Anaknya sering disebut Abu Bakar, bapaknya sering disebut Abu Kuhafah. Padahal dua-duanya itu bukan nama asli. Nama asli mereka berdua Abdullah bin Siapa? Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir itu Quraisy. Fihir itu nama lain dari apa? Quraisy. Kalau panjenengan bertanya siapa sih Quraisy itu? Quraisy itu Fihir kakek buyutnya Nabi, namanya sihir. Tapi namanya lebih dikenal dengan apa? Quraisy. Wafahir huwa Quraisy. Nah, Abu Bakar ini alamun nas bin nasabil Arab. Abu Bakar ini orang yang paling paham tentang nasab. Selagi orang tanya, ini anak siapa? Tahu Abu Bakar nasab-nasabnya dulu dulu termasuk penghafal nasab Abu Bakar Ya alim alamun nas bin nasab sahabat yang paling tahu tentang nasab dan orang Arab itu dijaga nasabnya bin bin bin binnya itu dijaga beda dengan orang Jawa ya bapakmu siapa bisanya nyebut kakekmu siapa Allah alam saya tidak tahu saya saya atau kakek masih tahu tapi bapaknya kakek banyak yang tidak Ya. Islamuhu, Islamnya Abu Bakar. Abu Bakar ini tentang keislaman Abu Bakar ini Rasulullah mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa wa Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam Kecuali pasti ada perasaan sebentar dulu. Saya tak mikir dulu. Tunggu dulu, izinkan saya berpikir. Sebentar, nanti, sebentar lagi. Semuanya illa Abu Bakar kecuali Abu Bakar. Ma da'autu ahadan ilal Islam illa wa fi kabwah. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti ada masih ragu-ragu dulu. Illa Abu Bakar kecuali Abu Bakar. Aku ajak masuk Islam, di menit yang sama langsung masuk Islam dia. Tidak pakai berpikir. Langsung masuk Islam. Makanya dijuluki apa? As-siddiq. As-siddiq artinya apa? Yang membenarkan. Orang yang membenarkan risalah Nabi. Dan dijuluki Abu Bakar. Bapak pemaki. Bakar artinya yang yang mula-mula. Karena yang mula-mula masuk Islam. Makanya orang Orang jahiliyah hmm. kalau manggil Abu Bakar tidak Abu Bakar. Orang kafir Quraisy kalau manggil Abu Bakar tidak Abu Bakar. Tapi apa? Ibnu Abi Kuhafa. Karena Abu Bakar itu panggilan Abu Bakar dari orang-orang Islam, bukan Muslim. Jadi dipahami? Jadi yang manggil Abu Bakar itu kaum muslimin, bukan orang Quraisy. Orang Quraisy tidak kenal Abu Bakar siapa. Abu Bakar itu kan julukan yang diberikan kepada siapa? Abu Bakar Kunia. Artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Dan di tangan Abu Bakar As-Siddiq ini punggawa-punggawanya sahabat masa Islam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolkha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat yang sepuluh yang dijamin masuk surga itu loh Pak. Itu kebanyakan masuk Islam lewat tangannya Ab, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Pahalanya luar biasa. ahli sunnah wal jamaah sepakat manusia terbaik sesudah Rasulullah dan para nabi terdahulu sesudah mereka semuanya Abu Bakar. Karena para sahabat, karena para ulama sepakat bahwa di antara sahabat dari sahabatnya Nabi Nuh sampai sahabatnya Nabi Muhammad, sahabat-sahabat semuanya ini yang paling bagus adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi. Kalian ini ketika turun ayat ini, siapa yang dimaksud? Ketika turun ayat ini, kalian adalah manusia terbaik. Yang dimaksud kalian ini siapa orang Islam pada waktu itu? Rasul dan sahabat. Ya. jadi kesepakatan pertama adalah sahabat yang Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya, nah, di antara sahabat sendiri para ulama al sunnah sepakat bahwa manusia terbaik setelah Nabi adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Wa Nabi Darda qal dari Abu Darda. Kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza Abu Bakr akhidan bi tarafi saubi hatta abda an rukbatayhi. Aku duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang Abu Bakar sambil memegang ujung kainnya saking terburu-burunya sampai kelihatan apa? Rukbatayhi, kelihatan uh, apa namanya? lututnya, dengkul terjemahan, kelihatan dengkulnya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan itu Rasul berkata, "Amma sahibukum faqad ghamar." Adapun temanmu yang satu ini, kayaknya ada masalah dia ini. Lagi buru-buru, kayak ada masalah, ada masalah yang di, dia tersibukkan dengan masalah itu. Fasallama, maka datang Abu Bakar, fasallam. Assalamualaikum. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Darda dan ada sahabat-sahabat yang lain. Datang Abu Bakar. Fakala, Ya Rasulullah ini karena bayi wa baina Ibnu Khattab syai'un. Ya Rasulullah antara diriku dengan Ibnu Khattab siapa Ibnu Khattab itu? Umar. Antara diriku dan Umar ada masalah ya Rasulullah. Fa'asratu ilaihi maka aku segera datang ke tempatnya saya minta maaf sama dia karena aku merasa bersalah. dimtu Aku menyesal, aku merasa aku yang salah. Maka aku datangi Umar bin Khattab. tuh an firoli. Aku memohon kepada dia agar dia memaafkan aku. Fa'aba aleya, Tapi Umar tidak mau memaafkan aku ya Rasulullah. Kayaknya Umar terlalu sakit hati sama saya. Tidak mau memaafkan saya. Fa'baltu ilaika. Maka aku datang kepadamu ya Rasulullah. Tolong mediasi, mediasi kami. Ngerti mediasi ya? Jadikan perantara antara kami dengan Umar agar kita ini damai. Aku yang salah ya Rasulullah. Aku minta maaf ke beliau. Tapi beliau ini yang kayaknya berat untuk memaafkan saya. Maka aku datangi panjenengan untuk memediasi hal ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah menjawab ya Firullah lah kaya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Salah akan disebut tiga kali. Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Summa inna Umar najima fa'ata manzil Abu Bakar. Sebaliknya Umar juga menyesal ini. Kemarin Abu Bakar sudah datang, kok tidak saya maafkan. Wong dia sudah punya etikat baik ke rumahku. Kok tidak saya sambut? Misal juga Umar ini. Inilah sahabat. Hati-hati mereka itu bersih dari ghil khair wal hasad saling menyadari kesalahan masing-masing. Umar ini sadar tidak beneran ini. Saya sudah diminta maaf kok nggak mau. Maka bergegas Umar bin Khattab ke rumahnya siapa? Abu Bakar as Inilah sahabat. Perselisihan mereka itu hanya semenit dua menit, setelah tidak ada lagi Sahabat hilang rasa hasad benci itu tidak ada sudah. Ya. Maka Umar bergegas ya ke rumah siapa ke rumah Abu Bakar sampai di rumahnya Abu Bakar bersama bertanya ya, bertanya ke keluarganya Abu Bakar azamma Abu Bakrin apakah Abu Bakar ada di rumah Fakalu maka keluarganya menjawab lah, tidak ada, lagi keluar. Sudah nggak enak artinya Umar ini. Wah ini sama-sama sama Nabi. Aku bisa diajukan masalah ini sama Nabi. Maka fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Umar datang ke Nabi karena pasti ini sama Nabi. Datanglah Umar ke siapa? Kemana? Ke Nabi. Fasallama maka Umar mengucapkan salam kepada Nabi dan di situ ada siapa? Abu Bakar. Faja'ala wajhun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'ammaru hatta asraqa Abu Bakar maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah marah kepada Umar bin Khattab. Asfaku Abu Bakrin sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kasihan sama Umar karena marah Rasul. Fajasa ala rubbatayhi Rasulullah berdiri. Tadi kan duduk tuh, berdiri. Faqala Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam. Ya Rasulullah, jangan marah pada Umar. Aku yang salah ya Rasulullah. Kata siapa ini? Kata Allah, ya Rasulullah jangan marah Umar, aku yang salah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau marahi umat aku yang salah. Wallahi kuntu azlam marah jadi Allah. Jika engkau memarahi Umar ya Rasulullah berarti aku mendolimi Umar dua kali. Pertama kemarin, sekarang hari ini. Fakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan marahnya berkata kepada Umar bin Khattab, Inna Allah ba'athani ilaikum Fakultum kadabta. Kalian dahulu. Ya. Ketika Allah mengutusku kepada kalian. Kalian mengatakan kadabta. Aku pendusta wahai Muhammad. Waqala Abu Bakar. Hanya Abu Bakar pada waktu itu yang mengatakan. Sodako. Engkau benar wahai Muhammad. Wawasani binafsi wa mali. Abu Bakar inilah yang senantiasa memperjuangkan dakwahku dengan diri, dengan jiwanya, dengan hartanya, semua hartanya di, dikasihkan untuk jalan dakwah fal antum tarikuli sohibi. Apakah kalian akan meninggalkan satu sahabatku ini gara-gara masalah yang sepele kayak gini? Rasulullah ulangi dua kali. Saya mau tanya yang salah siapa sih sebenarnya ini? Yang salah antara Abu Bakar dan Umar dari siapa? Abu Bakar. Tapi yang dimarahi Nabi siapa? Hah? Umar. Ini menunjukkan kedudukan siapa? Abu Bakar. Maksudnya maksudnya Rasulullah itu masalah apa sih? Dibandingkan dengan keutamaan siapa? Abu Bakar. Itu pun Abu Bakar sudah minta maaf. Ini kelasnya Umar bin Khattab dibarai sama Nabi. Bagaimana orang-orang Syiah yang mencela Abu Bakar As-Siddiq? Ini Umar dimarahi sama Nabi. Ya, bagaimana dengan orang-orang Syiah yang mencela siapa? Abu Bakar. Fama gak jahat. Setelah kejadian itu tidak ada yang berani sama Abu Bakar. Setelah kejadian itu tidak ada sahabat berani. Artinya kalau ada masalah sama Abu Bakar sudahlah dilupakan. Saking tingginya kedudukan Abu Bakar ya di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ammar bin Yasir dari Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir itu anaknya Yasir. Ammar bin Yasir ini punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya siapa? Sumayyah. Ammar dan Yasir ini budak atau maulah. Eh mohon maaf, ya bapaknya Ammar siapa namanya? Yasir sama Sumayyah itu puncak maulah. Dipecuti sama majikannya suruh keluar dari Islam. Karena kebanyakan yang masuk Islam pada waktu itu adalah orang-orang yang lemah. Bilal, budak Abdul bin Mas'ud, yang lemah-lemah itu yang masuk Islam. Di antara Yasir ini, eh Ammar ini. Eh Ammar bin Yasir, Yasir juga bapaknya Yasir ini sama Sumayyah. Karena kamu masuk Islam, setelah disiksa lama, tetap nggak mau masuk Islam. Eh, maaf, tetap nggak mau masuk apa? Eh, maaf, tidak mau keluar dari Islam. Ya maka apa namanya Yasir dibunuh. Sumayyah ibundanya siapa? Ammar tidak mau keluar juga dari Islam. Maka dia ditombak di farjinya beliau, di kemaluannya beliau. Maka Sumayyah ini adalah syahidah pertama dalam Islam. Wanita yang sahid pertama dalam Islam. Amar tidak dibunuh. Bapakmu is mati, ibumu is mati. Sekarang kamu kamu harus mati. Tak kuat Umar dengan penyiksaan. Eh, Amar yang dengan penyiksaan itu terus meng mengucapkan kalimat kufur. Murtad, aku murtad dari Islam. Aku menyembah Lata dan Uzza. yang gitulah. lah. dia sedih, gitu. sedih dia karena merasa berkata dengan perkataan apa? Kufur dari hatinya. Sekedar sudah bebas dari apa? siksaan hati. Dia datang ke Nabi dengan perasaan hancur, ya Rasulullah. Ibundaku dibunuh di depan mataku. Ayahku disiksa dan dibunuh di depan mataku. Kemudian aku pun hendak dibunuh. Maka aku berlindung dengan kalimat kufri ya Rasulullah. Agar mereka tidak membunuh dan menyiksa Maka turunlah ayat yang intinya tidak mengapa bagi orang yang apa? Terpaksa seperti itu. Sedangkan dia mutma'inun bil iman, hatinya tenang dalam keimanan. Amr bin Yasir ini waktu membangun Masjid Nabawi, beliau ini mengangkat batu bata itu berat gitu. Dilihat Rasulullah dari kejauhan. Kasihan anaknya Sumayyah ini. Dia nanti ini dibunuh oleh kelompok yang dolim. Dibunuh oleh kelompok yang dolim. Dan nanti kejadian ketika terjadi peristiwa Ali sama Muawiyah apa? Perang. Karena dia ada peperangan Nanti ada di kitab ini. Ya. Apa? Amar ini ada di bloknya. Ali bin Abi Thalib dan terbunuh dalam perang itu. Inilah yang menyebabkan sebagian ulama merosikan bahwa di antara ijtihad yang benar adalah ijtihadnya siapa? Ali. Karena Amr terbunuh dan Amr itu pasukannya Ali. Tapi itu nanti, nanti saya terangkan itu. itu bab setelah apa? Setelah Utsman bin Affan. Ini masih Abu Bakar. Dari Ammar bin Yasir beliau mengatakan, ini menceritakan tentang keutamaan siapa tadi? Abu Bakar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma mau illa khamsatu a'budin wa mar'atani wa Abu Bakar. Aku melihat Rasulullah awal-awal Islam melihat Rasulullah itu bersama satu orang laki-laki, lima orang kuda dan dua wanita. Dan satu laki-laki siapa? Abu Bakar. Jadi sejak awal sebelum ada orang Islam Abu Bakar wis Islam duluan. Maksudnya seperti itu. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Orang yang menemani Nabi, teman baiknya Nabi, baik ketika sebelum Islam dan ketika sesudah dia masuk Islam. Baik orangnya. Ya hijratuhu hijrahnya beliau. An Abi Bakar kun kuntum an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Aku jahul waktu hijrah bersama Nabi di Gua Hira. Hebatnya Abu Bakar, Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi ketika hijrah. Kan berangkat duluan semua. Umar berangkat duluan, Utsman berangkat duluan, Abdurrahman berangkat duluan, Sa'ad dan Waqqas berangkat, semua berangkat duluan. Abu Bakar mau berangkat, didatangi Nabi, jangan dulu. Nunggu aku dapat apa? Perintah. Maka Abu Bakar termasuk orang yang tertahan dari jodoh. Bahan Nabi. Ya. Maka ketika perintah hijrah itu datang, Rasulullah ngasih kabar ke Abu Bakar, sekarang waktunya. Gitu kan. Maka berangkat. Jadi apa sudah pindah kemana? Ke Madinah. Ini masih terakhir-terakhir Rasulullah sama Abu Bakar. Dan Ali termasuk yang terakhir. Karena Ali kan tidur di ranjangnya siapa? Rasulullah SAW. Maka sana utara ya, utara sana, sana selatan, betul ya? Maka kalau kita lihat peta ini ada Mekah, ada Medina. Logikanya kalau dari Mekah ke Medina hijrah itu berarti berjalan kemana? Ke utara, kan gitu ya? Tapi Rasulullah SAW tidak ke utara. Karena kalau kau salah mesti kesusul sama orang kafir dan ketangkep. Abu Bakar sama Nabi kan terakhir-terakhir itu berangkatnya ya. Itu Rasulullah sama Abu Bakar justru ke selatan, ke arah Yaman, ke selatan. Karena di sana ada gua, namanya gua Hi Wasur Wakhiro. Wakhiro lah yang ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, gua Sur. Nah situ. Rasulullah SAW hijrah ke gua eh, eh, apa, singgah di gua tur sama siapa? Abu Bakar. Yang biasa yang ngirim makanan siapa? Yang ngirim makanan siapa? Karena di situ itu beberapa hari. Kalau langsung ketahuan, nginep dulu di situ Rasul. Yang biasa ngirim makanan itu anaknya Abu Bakar. Namanya Asma. Tidak hanya Abu Bakar, seluruh keluarganya berjihad di jalan Allah. Ini bedanya keluarganya Abu Bakar dengan yang lain. Asma yang pulang pergi apa ngirim. Setelah itu anaknya satunya namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu setiap habis Isa, eh, waktu Isa malam itu selalu datang ke gua itu menyampaikan kabar berita orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu pembantunya disuruh gembalakan kambing segera. Tujuannya untuk apa? untuk menghapus jejak jejaknya Asma dan jejak-jejaknya Abdurrahman. Asma untuk ngirim makanan, Abdurrahman untuk Abdurrahman bin Abu Bakar. Tujuannya itu apa? Nasi informasi posisi orang Quraisy. Sampai penggembala kambingnya pembantunya dikerahkan sama sudah all out ini sudah semuanya di pick up sama Abu Bakar. Maka apa namanya eh, kambing-kambing tadi itu dikirim ke arah perjalanan ke gua tadi suruh untuk menghapuskan apa jejak-jejak tadi. Tapi tercium juga ketika mereka mengepung rumah Rasulullah, ternyata ketika mereka hendak membunuh dibuka ternyata siapa? Ali, maka orang-orang ini langsung bergegas menuju rumahnya Abu Bakar. Karena tahu, eh, mesti sama Abu anaknya Abu Hurairah ini pasti. Maka orang kafir Quraisy tidak datang ke rumah yang lain, langsung ke rumah yang apa? Bapak cekepung rumahnya Abu Bakar. Yang keluar Asma. Mana bapak? Kak ngaku oleh Asma ini sama pembesar Quraisy. Kasihan Asma. Asma ini umurnya panjang sampai ketemu Haji bin Yusuf. Pernah dengar Haji bin Yusuf? Haji bin Yusuf gubernur kejam. Ya, zamannya Abdul Malik bin Marwan. Itu Asma ini hidup sampai zamannya hajat Saking panjangnya. Apa namanya? E, bahkan kedahuluan wafat anaknya. Karena anaknya dibunuh hajat Anaknya Asma ini. Nah, asma ini nikah sama siapa sih? Suaminya Asma jawab Loh, nemen loh sama ini. lo kata. Anak suaminya Asma itu Zubair bin Awam, Pak pendekarnya sahabat. Zubair bin Awam misalnya Nabi. Zubair bin Awam itu punya emak namanya Sofia. Sofia itu bibi Nabi. Duluri Abu Talib, duluri Abbas, duluri Abu Lahab, duluri Abdullah, bapaknya Nabi. Sofia punya anak namanya eh, siapa? Eh, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sama Asma ini punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Mati dibunuh sahabat loh ini, wafat dibunuh Hajat bin Yusuf dan Asma masih sempat men, apa, menangi menjumpai masa dibunuhnya. anak. jadi anaknya lebih dulu mati daripada Asma. Itu pun nanti ada ceritanya di sini. Ya. Di kitab ini. Nah, jadi ditempeleng ini Asma ini. Mereka bergegas, mereka juga punya intelijen dan terusnya bergegas menuju gua juga mereka. Saking takutnya Abu Bakar As-Siddiq ketika di atas itu ada kaki-kakinya orang kafir Quraisy, kemudian kelihatan panik. Kita sama Rasulullah, "Ah, siapa engkau Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, sekiranya orang kafir mereka di atas kami lihat ke bawah, niscaya akan mengetahui kita." Maka Rasulullah mengatakan, "La tahzan, innallaha apa?" Ada ayatnya kan? la tahzan innallaha ma'asobirin. Waduh, ayatnya berubah. La tahzan innallaha ma'ana. Ada ayatnya. La tahzan innallaha ma'ana. Omongannya Nabi ini kepada Abu Bakar diabadikan dalam Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Ketika seorang nabi berkata kepada temannya, jangan takut, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Ayat ini dibaca oleh kaum muslimin sepanjang masa sampai hari kiamat sebelum Al-Quran dicabut dari bumi ke langit selalu dibaca perkataan Nabi kepada siapa? Abu Bakar. Dan ini keutamaan Abu Bakar dan dibaca oleh umat manusia. La tahzan innallaha ma'ana. Saya mau tanya, khitab tita ini la tahzan, jangan kau takut. Tita ini ditujukan kepada siapa? Siapa? Abu Bakar. Al-Quran ini menciptakan khusus kepada siapa? Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Kami bisa dimaksudnya siapa? Innallaha ma'ana sebenarnya Allah bersama kita. Kita ini siapa maksudnya? Eh? Pak, Allah Rasulullah tidak mengatakan jangan takut Allah bersama aku. Rasulullah nggak ngomong gitu. Dan dikatakan Nabi jangan takut Allah bersama kita pakai na bukan pakai mai. Na ini mutakalim ma'al ghair dalam bahasa Arab. Berarti na Abu Bakar nih sama Rasulullah digabungkan dalam satu domir. Berarti domir ya. Kata ganti dalam bahasa Arab. Jadi nah, baca sepanjang masa. Seandainya nih Abu Bakar tidak memiliki keutamaan kecuali satu saja ini saja, itu sudah cukup sudah. Enggak ada yang gitu. itu. dijajarkan sama Nabi atau digabungkan sama Inna Allah ma'ana Rasul. Allah bersama kami, kita, Nabi dan Abu Bakar. Keutamaan yang luar biasa. Di mana-mana kalau ada cerita, ya pemimpinnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Tak usah bantunya diceritakan cerita tentang kehebatan Napoleon. saman tahu pembantunya Napoleon? Tidak tahu sampai. Tahu tidak? Insya Allah sampai tidak tahu. Kecuali buka-buka buku siapa pengawalnya dulu tahu. Betul tidak? Coba kisahnya siapa lagi nih? Kisahnya Hitler misalnya. Siapa pembantunya Hitler yang paling dekat? Eh, pasti dilupakan sejarah. Betul tidak? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala gak ingin umat Islam ini lupa siapa pengawalnya Rasulullah. Hah? Luar biasa. Sama ditanya orang besar yang ada di umat manusia siapa sekarang? Pemimpin besar di muka bumi siapa? Terus tanya siapa pembantu? Pasti nggak ada Sejarah itu menulis pemenangnya. Yang menangnya ditulis kan gitu kan? Pengawalnya nggak ditulis. Tapi Abu Bakar tidak dilupakan Allah. Allah sertakan namanya bahkan pakai satu dobir sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehebatannya Abu Bakar As Siddiq. Ya. Kemudian azwajuhu wa aulajuhu. Istri-istrinya Abu Bakar dan anak-anaknya Abu Bakar. Nanti ada perang dan seterusnya. Ini masih masih menerangkan tentang identitas atau biografinya Abu Bakar. Nanti akan kita sampaikan apa eh, peristiwa-peristiwa hmm, genting di zamannya Abu Bakar. Azwajuhu istri-istrinya Abu Bakar. Harus tahu ya, istri-istrinya apa baca Yang pertama Qatila bintu Abdul Uzza. Qatila bintu anaknya Abdul Uzza, penyembah Uzza. Jadi bapaknya jelas kafir ini ya. Qatila juga kafir pada waktu itu, belum masuk Islam. Ibunya siapa? Asma. Anjabat Abdullah wa Asma. Jadi istri pertamanya siapa? Abu Bakar namanya Qatilah binti Abdul Uzza. Qatilah binti Abdul Uzza ini melahirkan dua anak dari Abu Bakar. Yang pertama Abdullah. Abdullah namanya Abu Bakar namanya Abdullah. Memberi anak namanya Abdullah. Misalnya namanya sampai Hasan, sampai punya anak kasih nama Hasan lagi tidak apa-apa. Jadi Abu Bakar punya istri yang pertama Qatila binti Abdul Izzah punya anak dua Abdul sama Asma Qatila ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu Pak La yanhakumullah lilladina lam yuqatilukum fid din kan aku Asma ini datang ke Nabi ya Rasulullah sungguhnya aku memiliki seorang ibu tapi ibuku ini belum masuk Islam sedangkan aku ibu ingin nyambang ibuku ingin berbuat sama ibuku boleh apa enggak turun ayat itu layan hukumullah alladzina dalam yuqatilukum fi Allah Allah tidak melarang seorang berbuat baik kepada ibu meskipun dia kafir selama tidak memusuhimu dalam agamamu. Lah, ibunya Asma di sini siapa ya ini? Qatila binti Abdul Yang kedua umuruman Ruman. umur Ruman ini ya mempunyai dua anak, Aisyah dan Abdurrahman. Aisyah dan Abdurrahman ini dua-duanya hadir ketika Rasulullah sakaratul maut, ketika Rasulullah wafat. Karena Rasulullah ketika sakaratul maut, ketika Rasulullah sakit parah, itu pada waktu itu Rasulullah ada di rumah siapa? Aisyah. Abdurrahman pun mandir Abdurrahman bawa siwa, ditaruh di ya tidak tahu ditaruh di mana bawa siwa Kemudian Rasulullah itu melihat sifatnya siapa? Abdurrahman. Uh, Aisyah mengerti bahwa suaminya ini senang siwaan, maka diambilkan siwa. Karena lihat lihat apa tadi? Lihat Abdurrahman itu. Maka di di apa dilembutkan sama Aisyah terus dikasihkan ke Rasulullah SAW. Itu siwa pak. Siwa ini Rasul sebelum wafat itu sempat sempatnya itu siwa. Dan siwa ini sakit istimewanya Sampai kalau kita, kita punya siwak, mesti itu sebelum sebelum habis pasti hilang. Betul Sama kalau beli siwak itu sebelum habis pasti hilang ya Karena setan senang hilangkan siwak itu. Rasulullah beli iya, pak saya itu saya pribadi tidak pernah siwakan sampai habis. Karena mesti dapat seminggu harus tidak tahu lari kemana tuh. Siwa ini Rasul sebelum wafat itu sempat siwakan. Ini menunjukkan keutamaan apa? Siwa. Ya, pada waktu itu ada Abu Bakar sama eh, ada Aisyah sama Abdurrahman. Ya. Terus istri yang ketiga namanya Asma binti Umais al Amiyah. Asma binti Umais gitu aja. Asma binti Umais ini melahirkan Muhammad Muhammad bin Abi Bakar saya terangkan ini tentang Asma ini. Asma ini sebelumnya adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Apanya Nabi Ja'far ini? Misanan. Sepupunya Nabi. Karena Rasulullah punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ja'far bin Abi Thalib sama Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini terbunuh dalam perang Mu'tah. Ini lengannya hilang satu, ini hilang satu. Kata Rasulullah nanti di hari kiamat, ya, Ja'far ini di, diganti apa? Sayap. Jadi terbang ke surga kemana-mana dia. Nah, istrinya janda. Istri ini yang ketika sampai kabar kematian Ja'far, ini asal usulnya ya. Rasulullah ngomong sama sahabat, wahai saudara, wahai dulur-dulurku, Ja'far adalah meninggal. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far dia punya anak yatim, istrinya janda. Dan Rasul sedih, Ja'far itu rupanya mirip Nabi. Mirip Nabi aja. Wah. Kata Rasul kata Rasul Isna Isnauli Ali Ja'far itu aman. Ja'far telah mati wahai sahabat-sahabat ayo kita buat makanan untuk keluarganya Ja'far. Ada anak yatimnya, ada jandanya. Jadi tidak orang mati itu tonggone sing makanan. Itu ada usulnya terbunya Ja'far itu. Ja'far wafat, Punya anak namanya Abdul bin Ja'far, Aun bin Ja'far. Asma binti Umais dinikahi Ali. Eh, dinikahi siapa tadi? Abu Bakar. Punya anak namanya Muhammad. Tapi Muhammad ini tidak sahabat. Karena nggak sempat ketemu Nabi. Tidak sempat ketemu Nabi. Lahirnya tuh nggak sempat ketemu Nabi. Ya. Seperti jabat Nabi. Tabi'in. Muhammad ini barangkali juga tidak tidak lama lihat ayahnya. Kecil ya, sebelum wafat itu lahir siapa namanya? Sebelum Abu Bakar wafat itu lahir siapa? Muhammad ini. Abu Bakar wafat, Asma binti Umar dinikahi Ali. Pertama dinikahi Ja'far. Wafat. Makanya yang nikah sama dia mati syahid kabir. Mati, mati terbunuh. orang besar yang dikatakan. Asma binti Umar ini istrinya para pembesar. Pertama sama siapa tadi? Ja'far Syahid. Terus dinikahi sama Abu Bakar. Ya, apakah setelah itu dinikahi Umar? Walau Allah ya, harus dicari lagi ya. Tapi nanti dinikahi sama Ali. Jadi Muhammad ini sejak kecil diasuh sama Ali. Anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Muhammad ini yang terkena fitnah nanti diriwayatkan, diriwayatkan ya, belum tentu benar Diriwayatkan Muhammad ini terkena fitnah nanti. Ketika Utsman bin Affan diberontak itu, Muhammad terus ikut-ikutan itu. Dia bobol rumahnya Utsman, jenggotnya Utsman ditarik sama Muhammad ini. Ditarik ini. Termasuk orang terkena terprovokasi. Ditarik jenggotnya siapa? Utsman ini. Dilihat. Ini kan anaknya Abu Bakar. Ini. Maka Utsman mengatakan, wahai anakku, sekiranya bapak mengetahui apa yang kamu lakukan ini Bapakmu dulu itu memuliakan jenggotku. Gemetar dia, gak berani. Ditinggalkan. Dan nanti Muhammad ini dijadikan gubernur oleh Ali bin Abi Thalib di Mesir. Sedangkan Mesir pada waktu itu kan yang jadi gubernur siapa? Amr bin As. Amr bin As kan sekutunya Muawiyah. Lawan politiknya Ali. Datanglah Muhammad ini ke Mesir jadi gubernur. Kak Ridho, siapa namanya? Amar bin As. Dibunuh sama Amar bin As. Sembelih sama Amar Anaknya. Amar bin As sahabat. Zaman fitnah itu. Itu pun nanti diterangkan di kitab ini ya. <laughs> Tapi kok enggak? Apa saya terangkan tentang siapa Muhammadnya. Dibunuh sama pasukannya Amr bin As. Dan orang Mesir sama Sam itu loyal kepada Muawiyah dan siapa? Amr bin As. Ada masjid Amr bin Sampai sekarang ada masjid di Mesir. Nama masjid Amr bin As. Amr bin As yang menaklukkan Mesir pertama kali. Yang membuka Mesir. Yang mengislamkan penduduk Muslim ya. Amr bin As. Zaman fitnah, Ali mengutus sahabat Muhammad untuk mencopot siapa? Amr bin As dan diganti. Terjadi pertemuan. Terburu. Muhammad ini punya anak namanya Qasim. Udah ceritanya Muhammad punya anak jadi Qasim. Qasim ini jadi tabiin terkenal nanti. Qasim ini dijemput sama Qasim ini nanti dijemput sama Abdurrahman. Abdurrahman pamannya kan? Dari istri yang lainnya juga. Dijemput ke Mesir, dicari ponakannya. Dibawa ke Medina dirangkut sama Aisyah. Qasim ini di sisi Aisyah. Apanya Aisyah berarti Muhammad ini? Eh, anaknya Muhammad dan namanya Qasim tadi. Apanya Aisyah? Ponakan kan. Harus dipikir Pak. Ponakan. Nah, itu nanti jadi tabiin terkenal kosim pada zamannya. Dan Bani Umayyah memuliakan kosim ulama yang tadi anaknya Muhammad ini. Itu nanti ya. Kan? Eh, istri yang keberapa kan Tapi yang mohon maaf ya, yang tadi yang Muhammad menarik tadi dulu, itu diriwayatkan, diperselisihkan apa? Riwayatnya. Tapi ada riwayat seperti itu. Istri yang ketiga adalah Habibah bintu Kharijah. Eh, keempat ya. Istri keempat Habibah bintu Kharijah. Memiliki anak namanya Ummu Kulsum. Berarti anaknya Abu Bakar berapa? Ya sama-sama dengarkan kok berbeda pendapat. Gitu. Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya enam. Enam ya. Istri pertama dua, istri kedua dua, istri ketiga satu, istri keempat. <coughs> Min fadailihi. Keutamaan keutamaan Abu Bakar. Al Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakul. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man anfaqa zaujaini bin syai'in min al-asya'i fi sabilillah tu'ya min abwab. Yakni al-jannah. Ya, barang siapa yang memberi infak kepada zaujaini. Dua pasang. Min syai'in min al-asya' di jalan Allah maka dia akan dipanggil di pintu-pintu surga. Faman karena min ahli sholat du'ya min babi sholat. Barang siapa yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang sholat jamaah aktif terus. Sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah terus tak pernah telat. Ya kecuali kalau ada udur. Ini nanti pada hari kiamat dipanggil surga dari pintu pintu sholat. Ya Abdullah, ta'al. Wahai hamba Allah, kemarilah dari pintu sholat. Kalau orang ahli sholat berjamaah Wa man kana min alil jihad ya min babil jihad barang siapa yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sedekah ya min babil sedekah barang siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Wa man min ahli syam barang siapa yang ahli puasa dipanggil dari pintu royan. Pintu puasa namanya itu apa? Royan. Tetapi pintunya surga yang paling tengah adalah hmm? birrul walidain. Au satu abwabil jannah al walid. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Sholat, sedekah, jihad itu yang paling tengah apa? Bakti sama orang tua. Ustaz kalau ibu saya ini masih non muslim apakah saya kemungkinan dapat fadilah birrul walidain mungkin dengan cara apa mendoakannya supaya masuk Islam berusaha untuk apa namanya eh, menasihatinya bermakruf kepada dia membujuknya untuk masuk Islam seandainya kok ibunya nggak masuk Islam anak ini kecatat sebagai berbakti kepada orang tua. Karena bakti kepada orang tua yang masih kafir adalah dengan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan dia ke Islam. Ya. Fakok setelah diterangkan pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu itu sama Rasulullah tadi. Dan pintu surga ada berapa sih? Pintunya surga ada berapa? Hmm? Ada berapa? Ini nggak boleh berbicara kecuali harus pakai ilmu karena ilmu goib ini. Jangan 6, 7, 8, 9, jangan. Kalau tahu ya alhamdulillah kalau nggak tahu menengah lah. <laughs> Eh, berapa? 8. As-samaniyah Pintu surga itu ada berapa? Delapan. Setelah diterangkan pintu-pintu itu, Abu Bakar berkata, Ma'ala Amin min tilkal min darurah. Ya Rasulullah, apakah mungkin ada satu orang dipanggil dari semua pintu tadi itu yang panjenengan sebutkan? Mungkin nggak Rasulullah satu orang dipanggil dari semua pintu terserah mau masuk yang mana? Mungkin nggak ya Rasulullah? Fakolah. Rasulullah menjawab, Yud amin Ah, naam wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Betul ya Abu dan kamu saya harapkan termasuk orang yang dipanggil dari apa? Delapan pintu tersebut. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada Uhudan wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik gunung Uhud. Abu Rasulullah ditemani Abu Bakar, ditemani Umar, ditemani Utsman, berempat naik gunung Uhud. siapa Bim? tiba-tiba gunung Uhud ini gemetar gini. Kayak terjadi lindu gitu, apa gempa gitu. Apa horor atau gem, atau apa? Uh, goncang. Uh, gunung Uhud goncang. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah, Abu Bakar, Utsman Ya, sudah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman sedang naik ke Bukit Uhud. Terus kementang gitu, goncang gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Uhud ya Uhud, wahai Uhud, menetaplah, jangan goncang. Fa inna ma'alika nabiyun Sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi. Wasiddiqun dan dua orang siddiq wasyahidani dan dua orang yang akan mati syahid. Nabi berarti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiq berarti, berarti siapa? Abu Bakar. Dua orang mati syahid siapa? Umar. Umar mati matinya dibunuh. Umar waktu sholat, ya, subuh, imani. Datang Abu Lu'lu al-Majusi menusuk Umar dengan beberapa kali tusukan. Cerop, cerop, cerop, cerop. Lugur Umar bin Khattab. Melari orang tersungkur darah kemana-mana bercucuran. Akhirnya sholat subuhnya diganti, imamnya diganti sama. Ini para sahabat yang belakang nggak tahu kalau dibunuh kemarin. Ya, Abdurrahman bin Auf ganti, ganti siapa? Karena dibeli di belakang Umar. Diganti sama Abdurrahman bin Auf, diringankan bacaannya setelah selesai langsung dipotong ke rumah. Itu nanti ada kisahnya jangan dengar. Terus setelah itu apa namanya? usman, usman juga matinya mati syahid dibunuh sama Khawarij. Ya, pemberontak itu yang membunuh Utsman bin Affan. Ya, berarti tinggi mana? Siddiq sama syuhada. Tinggi tinggi siddiq daripada syuhada. Karena ada ayatnya juga. Ya, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin Tingkatan pertama itu nabi, tingkatan kedua itu siddiq, tingkatan ketiga itu syuhada, tingkatan keempat itu solihun, orang-orang soleh. Ya, Wa'an Umar wa'an Umar wa'an Amr bin As radhiyallahu anhu dan dari Amr bin As. Amr bin As tadi ya, gubernur apa? Mesir ya yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Amr bin As ini cerdasnya sahabat. Ya, inteleknya sahabat itu Amr bin As. Amr bin As ini adalah si politikus ulung, pintar siasat, pintar ngatur negara, pintar makanya dia diperintahkan oleh uh, siapa? Umar untuk menjabat sebagai gubernur Mesir. Ya. Seluruh Mesir itu dulu, ya, kalau sekarang kan negara ya, dulu provinsi, ikut ke Medina. Yang jadi gubernurnya adalah Amr bin As. Memang cerdas orangnya. Ketika Rasulullah mengutus sahabat hijrah ke Habasya pertama kali, masih ingat kan? Itu yang diutus orang kafir untuk melobi Raja Najasyi agar tidak mau menerima orang-orang Islam yang ke sana siapa? Ya Amr bin As. Karena yang pelobi dia, ulung. Ya. Amr bin As berkata, Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atu ala jaisi salasil. Dahulu Rasulullah pernah memerintahkan aku untuk menjadi komandan perang. Jadi Amr bin As ini pernah diangkat Nabi menjadi komandan perang. Dalam perang dari salasil. Pakai rantai-rantai gitu. Ya, salasil artinya rantai. Waktu perang pakai rantai. Saat itu dalam peperangan itu aku datang ke Nabi. Ayam nasi ahabu ya Rasulullah siapakah manusia yang paling anda cintai ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, ah, Aisyah. Ah, Aisyah adalah wanita ah, adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian siapa? Abu bin As bertanya, "Minarijal?" Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, abah Apa artinya abah? Abuha. Bapaknya Aisyah. Dulu kemudian setelah itu siapa lagi Amr bin As itu pengen disebutkan namanya Amr bin As ya Rasulullah. Tak Rasul belum ngomong. Tapi Umar bin Khattab dicintai Nabi luar biasa. Umar bin dicintai Nabi. Dan dia yang membunuh Muhammad tadi itu. Nah, semoga Allah di dunia ini di akhirat bertemu saling mencintai insya Allah. Karena ada ayatnya Allah sururin mutaqabilin. Di dunia itu ada orang saling membunuh-bunuh, tapi jodohnya masuk Karena ada hadis yang mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Tapi juga ada dalil orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga ada juga. Ya, kita berharap termasuk antara siapa? Umar bin As dan siapa tadi? Muhammad ya. dua orang baik. Ya, cuma politik dan apa namanya uh, huru hara pada waktu dia membuat mereka bersengketa. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Umar ibn Khattab, Umar anaknya Khattab. saat dari jalan kemudian Rasulullah menyebutkan orang-orang yang banyak ilmuhu. Satu bab lagi ilmuhu sudah selesai. Karena saya lihat ada yang sudah lihat jam, ada yang sudah mulai ngantuk. Eh, saya itu nggak tenang kalau gitu. -gitu. Ya. Ilmuhu ilmunya Umar bin Khattab. Umar bin siapa? Abangan. Sedikit lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah khayyar abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalika al-abdu ma indallah. Pernah nih Rasulullah di akhir-akhir hayatnya ini pernah pidato. Perhatikan ini penting. Di akhir-akhir ayatnya ini Rasulullah pidato. Dan Rasulullah mengatakan, ada seorang hamba yang diberi dua pilihan oleh Allah. Agar saat yang pertama mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia. Atau pilihan yang kedua hamba ini diberi hal yang ada di sisinya oleh Allah. Apa maksudnya? Ya? Ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah kemewahan dunia atau apa yang terbaik di sisi Allah. Tetapi hamba ini lebih memilih apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai Rasulullah ngomong. Tiba-tiba Abu Bakar sesungguhnya nangis. Nangis. Para sahabat heran, ngapain orang ini kok nangis? Wong Rasulullah cuma menyampaikan ada seorang hamba ditawari antara kemewahan dunia dengan apa yang ada di sisi Allah. Kenapa kok Anda menangis? Kata Abu Bakar, itu menunjukkan sebentar lagi Rasul akan wafat. Dan hamba yang dimaksud Rasulullah itu adalah ya Rasul sendiri. Sahabat sedih semua. Gak ada yang tahu sebelum. Karena Umar Bukhari. Ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian agama Islam ini lahir pas haji apa? Haji wajah di Arafah di depan lautan manusia nih. Rasulullah mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum agama Islam sudah selesai. Tutup buku selesai, nggak boleh ada penambahan pengurangan. Tiba-tiba Abu Bakar menang. Sahabat heran, ada apa itu? Abu Bakar kok menang? Kata Abu Bakar, sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Gak, gak, gak kami pikir ke sana para sahabat. Akhirnya menangis semua sahabat. Itu hebatnya Allah. Yang paling ngerti ya tentang Islam, yang paling paham tentang ilmu ya bukan. Sebagaimana kisah kemarin ya yang saya terangkan ketika kematian Jawa Rasulullah, para sahabat kan ada yang linglung, ada yang bingung, ada yang nggak tahu. Datang Abu Bakar bacakan ayat baru sadar semua. Itu Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar nabi buka ini. Ya orang-orang bertanya, kenapa kamu kok menangis? Maka Abu Bakar menjawab, yang disebut Rasulullah tadi itu adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Terakhir, kala Rasulullah inna min aman nasi alaihi fi subbati wa mani Abu Bakar. Kata Rasulullah, orang yang paling banyak karunianya yang diberikan Allah kepadaku adalah Abu Bakar. Baik dengan persahabatannya, dengan hartanya. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Seandainya aku memilih seorang kekasih selain Allah, saya aku pilih siapa? Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam akan tapi sekedar ukhuwah Islam. Tidak boleh khalil. Khalil hanya untuk Allah. Ya, kau yang nafil masih dibabun illa sudah, Ya, tidaklah Seseorang layak koyan fil masjid bak tidaklah ada pintu di masjid kecuali harus ditutup. Illa babu Abu Bakar kecuali pintunya Abu Bakar. Dan nanti saya akan saya ceritakan tentang pada pertemuan besok ya. Bagaimana Rasul sakit yang menggantikan apa? Imam siapa? Abu Bakar. Bagaimana peristiwa-peristiwa genting di zamannya Abu Bakar. Insya Allah akan kami lanjutkan ada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat.